Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yang mana terakhir kita ambil pembahasannya berkaitan masalah pembagian tidak jauh beda dengan pembagian yang ada di dalam mustalah mengenai mutawatir dan ahad. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Sekarang kita berada pada halaman 181 benar? Benar? Benar enggak? 180 Mas Yan. Belum masuk yang 81 belum? Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Amriti rahimatullah alaih. Qala rahimahullah ta'ala. Ya. Wa hakadha ila alladhi anhu al-khabar la bi bal sama'in aw nadhar. Ini berkaitan masalah barakallahu fikum hafizakumullah. Naam masalah khabar yang dinukilkan tersebut. Naam bukan semata-mata sumbernya adalah istihad namun memang sama'i yaitu didengar dari yang sebelumnya atau dengan an-nadhar itu pengecekan penelitian. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qawluhu wa hakadha ay kullu jam'in ya'zuhu ila mislihi. Maksudnya ini masih sambungan dari yang sebelumnya. Nah, mengenai yang dikenal dengan mutawatir, setiap jamaah, nah jamaah yang membawa lafaz atau enam hadis tersebut itu mereka nah menyandarkan atau mereka menyebutkan sumbernya kepada yang semisalnya. Nah, maksudnya itu sama-sama mereka membawa dengan lafaz yang sama atau terkadang membawa dengan barakallahu wa jazakumullah sanad yang sama walaupun beda lafadznya lafadz maksudnya lafadznya diriwayatkan secara makna gitu maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, datang berbagai macam jalur tapi jalurnya sumbernya makhrajnya satu, cuman beda lafadznya namun maknanya sama. Terkadang lafadznya sama-sama semua. Paham ya? Namun yang membawa tersebut tidak hanya satu orang. Sekelompok atau nah barakallahu fikum jamaah dari kalangan para perawi yang mereka bisa dikatakan nam secara adatnya, secara kebiasaannya Nah, enggak mungkin untuk mereka sengaja berbuat dusta. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini, wa qalu ilal ladzi anhul khabar, yakni ila muntahal khabar. Maksudnya dicek lagi, diteliti sampai terakhir khabar tersebut sampai mana. Paham ya? Wa muntahal khabar imma ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa imma ila sahabat radhiyallahu anhum wa imma ila man ba'dahum. Perhatikan baik-baik. Khabar, hadis itu ujung-ujungnya kalau ditelusuri akhirnya sampai habisnya sampai kepada Rasulullah satu, terkadang sampainya hanya sampai kepada sahabat, terkadang sampai kepada siapa? Yang setelah sahabatnya tabi'in. Kalau sampai kepada Rasulullah marfu' namanya, kalau sampai kepada sahabat namanya mauquf. Nah, barakallahu fikum. Kalau sampai kepada setelah atau orang-orang yang setelah sahabat namanya apa? Maqtu' nam atau ada takyid mauquf nam ila tabi'in. nam ya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi, untuk masalah khabar yang disampaikan tersebut belum tentu marfu, terkadang bisa mauquf, terkadang bisa marfu. Kita lihat. Summa qala rahimahullah la bijtihadin bal sama'in aw nadhar, yakni anna haula lam yanquluhu an mislihim an istihad. Maksudnya mereka-mereka para jamaah tadi, nah ketika meriwayatkan sebuah hadis, itu bukan semata-mata sumbernya istihad. Paham ya? Meriwayatkan dari yang semisal mereka bukan semata-mata istihad, tapi benar-benar apa? Benar-benar na barakallahu fikum enam ada sumbernya seperti itu. Waktu riza bidzalika an naqlin nasara an lal mutawatir ala an Allah Salis Salasa Hati-hati. Nah, dikeluarkan dengan pembahasan tersebut adalah penukilan orang-orang Nasara. Dengan sebab penukilan yang mutawatir, semua hampir semua orang Nasara menukilkan mutawatir bahwasanya Allah taala itu salis Salasa. Allah taala itulah Tuhan Nah barakallahu barakallahu salah satu Tuhan dari tiga Tuhan yang ada. Nah barakallahu fikum la alam globalnya yang mungkin ada Tuhan Bapak ya enggak gitu ya. Ada Tuhan apa lagi? Tuhan Ibu, ada eh, anak atau ruh Kudus atau semacam itu ya. Yang jelas itu semuanya penukilan mutawatir orang Nasara tapi layu kabar, enggak dianggap karena bukan dari kalangan nam al-muslimun. Karena syaratnya kemarin sudah kita lewati, harus dari kalangan nam barakallahu fikum nam al muslimin. Eh, wa naqlul yahud an-naqlal mutawatir dan juga penukilan orang Yahud yang menukilkan dengan penukilan mutawatir banyak dari kalangan Yahud yang menukilkan yang sama dengan semisalnya juga ala anna Maryam baghiyun ini jadi orang Yahud menghina nah menghina orang-orang Nasara menuduh bahasa Maryam itu baghi baghi itu penzina atau pelacur paham ya itu mutawatir mutawatir di kalangan orang Yahud nah bahwasanya apa Maryam itu baghiyun yaitu seorang wanita pelacur Nah, billah ya. Wal billah. Berlindung hanya kepada Allah taala. Fa hadza naqlun mutawatirun lakinnahu laysa an sama'in wala an musyahadatin. Tapi ini penukilan walaupun mutawatir bukan sumbernya karena mendengar dari dari sumber yang asli yang sahih, bukan pula karena menyaksikan, cuman kabar saja. Telinga ke telinga, kabar burung istilahnya. Enggak ada wujud asli dari mana sumbernya. Naam. Bal huwa an i'tiqadin fasidin. Bahkan sumbernya itu dari keyakinan yang sudah rusak Ditelusuri nggak ada, sah. mana? Nggak ada dari kalangan para nabi dan rasul yang mengatakan Maryam itu bagi seorang wanita pelacur, nggak ada. Nggak ada juga dari kalangan nabi dan rasul yang mengatakan Allah Taala itu adalah naan salah satu Tuhan dari tiga Tuhan yang ada, nggak ada. Allah Taala tunggal, kul huwallahu ahad. Katakan Allah Taala, dialah zat yang maha tunggal, satu tak. Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jalla wa alaihi fa khabarun nasara bi anna Isa ibn Maryam ilahun au annahu ibnullahi khabarun kadzibun maka berdasarkan penjelasan yang sudah dilewati pengkabaran yang sumbernya dari orang-orang Nasara bahwasanya Nabi Isa ibnu Maryam adalah ilah adalah sesembahan dan bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah itu khabar yang dusta khabar yang dusta sehingga tidak boleh kita membawa kepada ihtimal benar itu loh. Jelas dusta. Walau tawatar walaupun banyak yang membawa. Orang Nasara semua sepakat sudah. Nabi Isa anak Allah. Diterima enggak itu? Enggak diterima. Dusta. Li'annahu sadiran 'an ijtihadin, karena sumbernya itu muncul dari ijtihad mereka sendiri. He, dari hawa nafsu mereka sendiri ijtihad yang dibangun di atas hawa nafsu, bukan dibangun di atas dalil sumber yang akurat enggak ada. Wa kadzalika khobarun yahud bi anna Isa ibnu Baghiyyin wa anna Maryam zaniyah, Allah musta'an. Demikian pula seperti itu pula khabarnya orang-orang Yahud yang mengatakan bahwasannya Isa itu adalah anak wanita pelacur anak wanita mazina Bahwasanya Maryam itu adalah penzina, hada aidan khabarun an istihadin fala yu'addu mutawatiran wala yufidul ilma. Ini semuanya khabar yang sumbernya dari istihad mereka, dari kantong mereka sendiri, bukan dari dalil atau hujjah yang ada, maka tidak dikatakan mutawatir, tidak pula memberikan faedah ilmu. Mafhum? Tidak pula memberikan faedah ilmu dia yakin. Itu sumbernya dari mereka. Tidak ada sumbernya yang akurat atau yang sahih dari Nah barakallahu fikum nabi-nabi sebelum mereka tidak pula nah barakallahu fikum di kitab-kitab mereka juga disebutkan. Enggak disebutkan. Naam. Yang terakhir barakallahu fikum yaqulu bal sama'in aw nadhar yakni bal yakunu muntahahu as-sama' in kana mimma yusma'. Bahkan khabar yang diinginkan di sini mutawatir atau ahad itu na'am barakallahu fikum kalau ditelusuri muntahahu na'am habisnya khabar tersebut itu sama. Nah, sumbernya didengar. Paham ya? Nah, sami'a fulan atau istilahnya mendengar dari si fulan sumber langsung. Nah, dengan apa dengan dengan sistem ada <clears throat> sanatnya atau yang semisalnya. Ingkanan mimma kalau seandainya khabar itu termasuk khabar yang didengar. Awin nadhar ingkana mimma yura atau khabar yang berupa apa? Naam nadhar harus sumbernya itu karena benar-benar melihat atau naam kelihatan itu manakala khabarnya sesuatu yang dilihat. Li anal haditsa imma masmu'un aw mar'iyyun karena yang namanya hadis ada dua kemungkinan. Hadis yang disampaikan kepada kita itu ada yang hadis yang bentuknya sumbernya hasil dari mendengar, ada juga yang sumbernya hasil dari melihat. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kada wa kada. Aku melihat Rasulullah mengerjakan seperti ini seperti ini. Nah, barakallahu fikum, itu berarti sumbernya apa sumbernya?